Masih kita lanjutkan syarah aqidah tahawiyah dan masih membicarakan tentang tauhid rububiyah. Sampai pada ucapan syarih rahimahullah, "Falau aqarra rajulun bi tauhidir rububiyyah alladhi yuqirru bihi haula'in nubbar wa yafni fihi katsiran min ahli at-tasawuf." ويجعلونه غاية السالكين كما ذكره صاحب منازل يعني منازل السائرين وغيره وهو مع ذلك إن لم يعبد الله وحده ويتبرأ من عبادة ما سواه كان مشركا من جنس أمثال أمثاله من المشركين Kata Syarif rahimahullah, kalau seseorang menetapkan tauhid rububiyah sebagaimana atau seperti apa yang ditetapkan oleh para nabar. Nazir adalah mereka-mereka para ahli kalam yang membahas rububiyah dari sisi ilmu kalam. Wa yabni fihi kisir min ahli tasawuf. Seperti pula yang para sufi, para ahli tasawuf membicarakannya dan mereka berpanjang-panjang di sana di tauhid rububiyah. Atau yaj'aluna ghayat as-salikin atau seperti mereka-mereka yang menjadikan tauhid rububiyah sebagai puncak tujuan tertinggi dari perjalanan mereka. Sebagaimana disebutkan oleh sahib Manazil Sa'irin yaitu Abu Ismail Al-Harawi dan lain-lainnya. Kalaupun mereka telah menetapkan tauhid rububiyah, orang-orang sufi ahli tasawuf menetapkan tauhid rububiyah. Demikian pula para ahli kalam, para nazar, para peneliti-peneliti, aklani rasionalis, mereka menetapkan tauhid rububiyah. Demikian pula sahib manazil sairin menetapkan tauhid rububiyah, tetapi kata beliau kalau wa huwa ma'a dzalika in lam ya'budillah wahdahu kalau mereka tetap tidak beribadah kepada Allah sendirinya dan tidak berlepas dari peribadatan kepada selain Allah karena musyrikan maka dia tetap dikatakan musyrik min jinsi amsalih al musyrikin sama seperti jenis-jenisnya dari kalangan musyrikin sebagian aliran-aliran sempalan mereka menganggap tujuan tertinggi dari pembahasan tauhid adalah tauhid rububiyah perhatikan buku-buku mereka buku tasawuf, apakah buku ilmu kalam atau yang sejenis mereka. Kalau mereka menulis kitab tauhid, maka mesti isinya rububiyah. Apa isinya? Mencari Tuhan. Kalau dibahas setebal apapun, isinya tetap rububiyah saja. Maka dikatakan oleh Syekh Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah, kalaupun mereka telah menetapkan tauhid rububiyah dalam berjilid-jilid kitab, kalau tetap mereka beribadahnya juga beribadah pada selain Allah, maka tetap dia musyrik. Musyrikan min amsalihi min jinsil musyrikin. Sama seperti jenis-jenis musyrikin yang terdahulu. Para musyrikin Arab jahiliyah, mereka pun menetapkan tauhid rububiyah. Sama. Ketika kita tanyakan pada mereka, para musyrikin jahiliyah, siapa pencipta langit dan bumi? Mereka menjawab Allah. Kita tanyakan pada mereka siapa yang memiliki alam semesta, mereka menjawab Allah. Siapa yang paling akbar, yang paling besar, yang paling berkuasa, yang paling tinggi, mereka jawab Allah. Hanya saja ketika diajak untuk beribadahnya kepada Allah dan jangan beribadah pada yang lain, mereka menolak. Mereka menentang. Ini musyrikin jahiliyah. Sehingga kalaupun mereka para ahli tasawuf, ahli nabar, ahli kalam, mereka menetapkan tauhid rububiyah belum cukup. Kalau mereka beribadahnya tidak kepada Allah saja, beribadah pula pada selain Allah, beribadah pula pada kuburan-kuburan dan pada wali-wali yang telah mati, maka dia tetap dikatakan musyrik. Wal Quran mamlu'un min taqriri hadha tauhid. Wa bayani wa darbil amsali lahu. Dan Al-Quran penuh di dalamnya pembicaraan-pembicaraan tentang tauhid ini, tauhid rububiyah. وبيانه وضرب الأمثال له menjelaskan, menerangkan dan memberikan contoh-contoh untuk masalah tauhid rububiyah ini. Wa min dalika annahu yuqarrir tauhid rububiyah wa yubayyin annahu la khaliqa illa Allah. Di antaranya dalam Al-Qur'an ditetapkan tentang tauhid rububiyah bagi Allah, diterangkan pula bahwa pencipta adalah Allah. Wa anna dalika mustalzimun alla yu'bad illallah. Tetapi diterangkan dalam Al-Quran kelanjutannya. Perhatikan. Setiap ayat Al-Quran berbicara tentang Tauhid Rububiyah, perhatikan akhir dari pembahasannya. Perhatikan ayat terakhirnya atau kesimpulannya. Selalu Allah sebutkan di akhirnya tentang istirizam tentang kelazimannya. Kalau Allah pencipta, maka beribadahlah pada Allah. Masih ada. azakumullah. Dikatakan oleh Syekh rahimahullah. Dalam Al-Quran juga dibahas tentang tauhid rububiyah. Tetapi selalu Allah sebutkan apa konsekuensi dari tauhid rububiyah. Allah yu'bad illallah. Konsekuensinya, kalau Allah penciptanya, maka semestinya jangan beribadah kecuali pada Allah. Dan jangan diibadahi kecuali Allah. Fayaj'alul awal dalilan ala Maka Allah jadikan yang pertama sebagai dalil untuk yang kedua. Allah jadikan yang pertama yakni tauhid rububiyah sebagai dalil untuk tauhid uluhiyah. Artinya dengan tauhid rububiyah dijadikan sebagai hujah maka hendaklah dijadikan Allah yang memiliki langit dan bumi, yang menakdirkan alam semesta, yang menentukan segala kejadian, hendaklah meminta kepadanya. Jangan meminta kepada lainnya. Hendaklah beribadah kepadanya, jangan beribadah kepada lainnya. Dijadikan al-awwal sebagai dalil untuk yang kedua. Tauhid rububiyah sebagai dalil untuk tauhid uluhiyah. Irkanu yuslimuna fil awal wa yunazi'una fil thani. Kenapa Allah jadikan tauhid rububiyah sebagai dalil untuk tauhid uluhiyah? Karena mereka menerima yang pertama tapi menolak yang kedua. Mereka kaum musyrikin jahiliyah menerima yang pertama, yaitu tauhid rububiyah. Bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi. Iya, kata mereka. Bukankah Allah yang memiliki alam semesta? Iya. Bukankah Allah yang maha berkuasa? Iya. Mereka terima. Maka diajak untuk yang kedua. Oleh karena itu, kenapa kalian tidak beribadah kepada Allah? Di sini mereka menolak. Mereka mendebat pada yang kedua. Tapi bukankah Tuhan ini pun Walaupun Tuhan kecil, walaupun bukan Tuhan yang sebesar Allah, tetapi kan kita harus mengambil mereka sebagai perantara, sebagai ini, sebagai itu, sebagai itu. Subhanahu wa ta'ala annakum idha kuntum ta'lamuna annahu la khaliqa illallah wahdahu وأنه هو الذي يأتي العباد بما ينفعهم ويدفع عنهم ما يضرهم لا شريك له بذلك فلما تعبدون غيره maka yang dikhabarkan dalam Quran adalah semakna dengan kalimat ini kalau Allah Subhanahu wa taala satu-satunya dan kalian tahu kalian percaya bahwa tidak ada pencipta kecuali Allah Kalian tahu bahwa tidak ada yang bisa memberikan manfaat, yang menakdirkan manfaat kecuali Allah. Dan juga kalian tahu tidak ada yang bisa menakdirkan kejelekan dan menolak kejelekan kecuali Allah. La syarikalah tidak sekutu baginya. Kalau kalian tahu seperti itu, kenapa kalian beribadah kepada selain Allah? Kenapa berdoa kepada selain Allah? Kenapa kalian meratap kepada berhala-berhala, kepada kuburan dan batu keramat? kepada kuburan dan pohon keramat. Kenapa kalian beribadah kepada selain Allah? Berarti pembahasan rububiyah ada dalam Quran dan lebih lengkap. Ada dalam Quran dan langsung dibahas konsekuensi dari rububiyah adalah uluhiyah. Tidak seperti mereka, para ahlul kalam membahas bukankah langit tidak mungkin jadi sendiri pasti ada penciptanya Bukankah bumi ini tidak mungkin terbentuk sendiri? Pasti ada yang mengaturnya. Bukankah, bukankah, bukankah? Maka demikian. Alam semesta pasti ada penciptanya. Pembahasan itu panjang lebar, tapi nggak ada kalimat terakhir. Maka beribadahlah pada Allah saja dan jangan beribadah pada yang lain. Itu gak ada. Itu pembahasan il ilmu kalam dan pembahasan sufi tasawuf. Oleh karena itu, kita lihat bagaimana metode Al-Quran ketika menerangkan tauhid selalu menerangkan tauhid rububiyah sebagai dalil, sebagai dasar untuk menegakkan tauhid uluhiyah. Di antaranya ucapan Allah Subhanahu wa taala dalam Quran. Qul alhamdulillah wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Katakan segala puji bagi Allah dan salam kepada hamba-hambanya yang Allah pilih. Allahu am Allahu khairun amma yusyrikun. Apakah Allah yang lebih baik atau apa yang mereka sekutukan? Amman khalaqas samawati wal arda wa anzala lakum minas samai ma'a. Siapa? Adakah selain Allah yang menciptakan langit-langit dan bumi yang menurunkan kepada kalian dari langit air Fa'anbatna bihi hada dhata bahjatin. Dan kemudian kami tumbuhkan dengan air tadi tumbuh-tumbuhan, kebun-kebun, ladang-ladang yang memiliki tunas-tunas yang memiliki buah-buah. Maka nalakum antum bitu syajaraha. Kalian tidak akan mampu menumbuhkan pohon-pohonnya. Ailahun ma'allah. Balhum qawmun ya'jilun. Perhatikan ayat ini. Berbicara tentang tauhid rububiyah. Allah katakan, apakah ada yang lebih baik daripada Allah? Jadi apakah Allah yang lebih baik atau mereka? Ini tentunya maknanya tidak ada yang sebaik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian siapa yang menciptakan langit-langit dan bumi? Siapa yang menurunkan air dari langit? Dan siapa yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan? Profesor manapun, siapapun belum berhasil membuat tumbuh-tumbuhan. Belum berhasil. Membikin tubuh-tubuhan. Kalau menanam, dari dulu. Bisa. Tapi siapa yang numbuhkan? Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tanpa bibit, tanpa apa kamu bikin pohon kemudian tumbuh. Man Man ilahun ghairullah? Siapa Tuhan selain Allah yang bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan? Setelah kalimat itu Allah katakan a ilahun ma'allah balhum qaumun ya'dilun. Apakah ada ilah? Ilah bermakna ma'bud. Apakah ada sesembahan yang diibadahi yang melakukan seperti ini? Menciptakan langit, menciptakan bumi, menumbuhkan pohon-pohonan, menurunkan air dari langit. Ailahun ma'allah. Perhatikan ikhwan ibn a'azakumullah. Kalimat ailahun ma'allah. Kata syarih. Ailahun ma'allah. Fa'ala dhalik. Fa'ala hadha. Apakah ada ilah selain Allah yang melakukan hal demikian? Yang mampu berkuasa untuk melakukan demikian. Apakah ada yang selainnya? Bukan hanya bertanya apakah ada Tuhan lain. Kalau hanya pertanyaan adakah Tuhan lain, maka musyrikin akan menjawab ada. Lata dan mana Ada Tuhan lain seperti Tuhan ini dan Tuhan itu kata mereka. Tetapi pertanyaannya bukan itu. Pertanyaannya ailahun ma'allahi fa'ala hadza. Apakah ada ilah Kesembahan yang diibadahi bersama Allah yang bisa melakukan hal ini. Hal apa? Rububiyah. Menciptakan langit, menciptakan bumi, mereka akan diam. Fabuhital alladhi kafar. Akan diam orang kafir itu nggak bisa menjawab. Apakah Lata bisa menciptakan langit dan bumi? Sekafir-kafirnya mereka akan mengatakan yang nggak bisa. Lata nggak bisa berbuat apa-apa dalam masalah penciptaan. Karena mereka menerima rububiyah. Maka dikatakan apakah ada Tuhan-Tuhan yang lain yang bisa menciptakan lanjutan bumi. Menurunkan air, menumbuhkan pohon-pohonan. perhatikan. Berarti kalimat ilahun ma'allah bukan sekedar bertanya apakah ada Tuhan lain. Titik. Bukan. Tetapi pertanyaannya apakah ada Tuhan lain yang diibadahi dan bisa melakukan penciptaan-penciptaan ini? Wa ada istifhamun inkar. Dan itu adalah pertanyaan pengingkaran. Maknanya tidak mungkin ada ilah selain Allah yang bisa melakukan hal-hal ini. Berarti berdalil dengan rububiyah untuk uluhiyah. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat rububiyah. Apa itu? Khalqus samawati wal ardi. Wa inzalul ma minas samai wa inbatus syajarah Menumbuhkan pohon-pohonan, menciptakan langit, menciptakan bumi, itu semua sifat-sifat rububiah Allah. Kemudian dipertanyakan di akhirnya, apakah ada Tuhan-Tuhan lain yang bisa melakukan rububiah ini? Kalau nggak ada, kenapa kalian beribadah kepada Tuhan lain? Kalau nggak ada yang mampu, nggak ada yang bisa, dan nggak ada yang memiliki rububiah, kenapa kalian beribadah kepada selain Allah? Balhum kaumun ya'dilun. Berarti mereka adalah kaum yang menyimpang. Lihat kalimat ya adil bukan pemana adil di sini. Artinya adalah an berpaling dari kebenaran. Berpaling dari kebenaran, menyimpang dari tauhid kepada kesyirikan. Ailahun ma'allah yatadamman nafyu dhalik wa hum kanu muqirrina bi annahu lam yaf'al dhalika ghairullah. Allah katakan demikian karena Allah Maha tahu bahwa mereka kaum musyrikin itu mengakui penciptaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengakui rububiyah, enggak ada yang bisa melakukan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Fahtajja alaihim bidah. Maka Allah Subhanahu wa taala jadikan rububiyah tadi sebagai hujjah untuk membantah mereka. al ma'na annahu istifham hal ma'allahi ilah bukan maknanya pertanyaan apakah ada Tuhan lain selain Allah. Kalau pertanyaan demikian mereka akan jawab ada. Karena mereka memiliki Tuhan-Tuhan lain. Maka bukan begini sebagaimana yang diprasangka oleh beberapa orang. Lianna hadal ma'na lain siyaqul kalam. Karena ucapan demikian tidak tepat dengan konteks kalimatnya. Kalimat yang membicarakan rububiyah. Allah yang menciptakan langit, menciptakan bumi, Allah yang menurunkan air, Allah yang menumbuhkan. Kemudian baru pertanyaan, Ailahun ma'allah. Maknanya Ailahun ma'allah fa'ala dhalik. Apakah ada Tuhan lain yang melakukan hal-hal tadi? Itu cocok dengan siakul kalam, dengan konteksnya. Qala rahimahullah wal qaumu kanu yaj'aluna ma'allahi alihatan ukhra. Adapun mereka kaum musyrikin memang menjadikan tuhan-tuhan lain selain Allah. Sehingga kalau pertanyaannya adakah Tuhan lain, mereka akan jawab ada. Karena mereka memang menjadikan tuhan-tuhan lain selain Allah karena mereka musyrikin. Sebagaimana Allah katakan, "Ainnakum latashhaduna anna ma'allahi alihatan ukhra." Qul la ashhad. Apakah kalian mempersaksikan bahwa bersama Allah ada Tuhan-Tuhan lain? Katakan, wahai Rasul pada mereka, La ashhad, aku tidak mau mempersaksikan. Aku tidak mau mengakui Tuhan-Tuhan itu. Berarti mereka menjadikan Tuhan-Tuhan lain selain Allah. Rasul dan para mukminin bersamanya dilarang oleh Allah. Jangan akui Tuhan-Tuhan mereka itu. Maka kalimat tadi dalam ayat ma Allah bukan maknanya pertanyaan ada Tuhan lain secara mutlak. Tetapi apakah ada Tuhan lain yang bisa melakukan hal-hal yang sudah disebut sebelumnya. Menurunkan air, menciptakan langit, menciptakan bumi. Yang Allah maha tahu bahwa musyrikin itu mengakui itu hanya khusus bagi Allah. Kaum musyrikin mengakui rububiyah bahwa yang menciptakan langit dan bumi hanya Allah. Maka Allah katakan la ilahun Allah. Bukankah kalian tahu nggak ada ilah lain yang bisa menciptakan langit dan bumi kecuali Allah? Bukankah kalian tahu tidak ada Tuhan lain yang bisa menurunkan air hujan kecuali Allah? Bukankah tidak ada Tuhan lain yang bisa menumbuhkan pohon-pohon kecuali Allah? Bukankah kalian tahu? Kenapa kalian beribadah kepada selain Allah? Wakanu yaqulun dan musyrikin dulu berkata sebagaimana Allah kisahkan dalam Al-Qur'an, "Aja'al al-alihata ilahan wahida? Inna hadza la syai'un ujab." Apakah ilah-ilah yang banyak, tuhan-tuhan yang banyak mau dijadikan satu tuhan? Inna hadza la syai'un ujab. Ini adalah sungguh sesuatu yang sangat aneh. Berarti mereka mengakui adanya tuhan-tuhan lain. Sehingga ketika dijadikan satu Tuhan, mereka mengatakan aneh. Aja'al al-alihata ilahan wahida. Apakah Tuhan-Tuhan yang banyak ini akan dijadikan satu Tuhan? Sungguh, ini adalah syai'un ujab. Sesuatu yang aneh kata mereka. Lakinnahum ma kanu yaquluna inna ma'ahu ilahan. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا tetapi mereka walaupun mengakui ada Tuhan-Tuhan lain, secara rububiyah mereka menyatakan bahwasanya hanya Allah tidak ada Tuhan lain. Amman al arda qararan. Ditanyakan pada mereka, siapa yang menjadikan bumi sebagai pijakan dan menjadikan di sekitarnya sungai-sungai dan menjadikan gunung-gunung sebagai pasak dan menjadikan Bainal bahraini hajizan jadikan antara dua lautan ada pemisahnya. Ailahum Allah, apakah ada ilah lain yang bisa melakukan seperti ini? Mereka hati kecilnya berkata tidak ada. Tuhan-Tuhan kecil ini nggak bisa berbuat apa-apa. Tuhan-Tuhan lata'uzza dan Manat mereka anggap sebagai Tuhan-Tuhan kecil yang diciptakan oleh Tuhan besar sebagaimana riwayat dari Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu mengisahkan bagaimana talbiyah mereka ketika haji-haji jahiliyah. Lebaik Allahumma lebaik lebaik la syarika lak illa syarikan huwa lak tamlikuhu wa ma malak. Talbiyahnya mereka musyriki ketika zaman jahiliyah menyatakan aku penuhi panggilanmu ya Allah aku penuhi, penuhi panggilanmu lebaik la syarika lak tidak ada sekutu bagimu illa syarikan huwa lak tamlikuhu wa ma malak Tiada sekutu bagimu ya Allah. Kecuali sekutu-sekutu yang engkau miliki mereka. Dan mereka tidak memiliki engkau. Tamlikuhu wa ma malak. Perhatikan. Dari riwayat ini. Berarti mereka kaum jahiliyah tahu bahwa Tuhan-Tuhan yang mereka akui selain Allah adalah Tuhan-Tuhan kecil. Yang dimiliki oleh Allah. Tidak mampu melakukan apa yang dilakukan Allah nggak mampu menciptakan langit, nggak mau menciptakan bumi, nggak mampu menakdirkan apapun. Hanya saja mereka berkata, liyuqarribuna ilallahi zulfa. Hanya mendekatkan kami kepada Allah, katanya. Hanya menjadikan perantara antara kami dengan Allah. Ini berhala-berhala tadi. Yang mereka anggap Tuhan-Tuhan kecil. Bal Balhum muqirruna bi Allah wahdahu fa'ala hadha. Maka mereka musyrikin tadi mengakui Bahkan mereka mengatakan bahwa yang bisa melakukan hal-hal tadi hanya Allah. Amman ja'ala al-arda qararan Allah. Amman ja'ala khilalaha anharan Allah. Wa ja'ala laha rawasi Allah. Ditanyakan pada mereka siapa yang menjadikan bumi sebagai hamparan? Allah mereka jawab. Siapa yang membuat sungai-sungainya? Allah. Siapa yang menancapkan gunung-gunungnya sebagai pasak? Allah. Siapa yang menjadikan lautan-lautan yang dua lautan tidak bercampur? Allah jadikan pemisah antara keduanya. Siapa? Allah. Mereka mengakui bahwa itu hanya Allah yang melakukannya dan tidak ada selain Allah yang bisa melakukannya. Wahakadha sairul ayat. Demikianlah seluruh ayat-ayat tentang rububiyah pasti dikaitkan dengan uluhiyah. Tidak dibiarkan rububiyah titik tidak. Maka mereka-mereka sesatnya adalah berhenti pada tempat yang bukan tempat berhenti kesalahannya kaum tasawuf, ilmu kalam dan sebagainya. Mereka berhenti pada rububiyah. Mestinya setelah terbukti secara ilmiah bahwa pencipta hanya Allah, maka hendaklah kalian beribadah pada Allah. Lanjutkan. Lanjutkan pembahasannya. Qala ya ayuhan nasu'budu rabbakum alladhi khalaqakum والذين min qablikum la'allakum tattaqun. Perhatikan ayat ini. Allah jadikan dalil untuk ubudiyah uluhiyah adalah rububiyah. Wahai manusia, ubudullah, beribadalah kepada Allah yang menciptakan kalian, yang menciptakan orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun. <clears throat> yang menjadikan untuk kalian arba firasyan was binaan. Itu kelanjutannya yaitu yang menjadikan langit sebagai pijakan langit sebagai naungan dan bumi sebagai pijakan Karena disebutkan semua rububiyah agar kalian beribadah kepada Rabb yang memiliki sifat rububiyah agar beribadahnya kepada Allah yang memiliki sifat-sifat rububiyah jangan beribadah kepada yang lain yang tidak memiliki sifat rububiyah wa kadzalika qauluhu fi surat al-an'am demikian pula dalam surat al-an'am Allah berfirman qul araaitum إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله من إله غير الله يأتيكم به kata Allah katakan wahai Rasul pada mereka Araitun bagaimana pendapat kalian kalau Allah mengambil pendengaranmu mengambil penglihatanmu dan menutup hati-hatimu man ilahun ghairullah siapa ilah lain Tuhan lain selain Allah yang bisa mendatangkannya untukmu ini juga rububiyah diterangkan tentang rububiyah untuk menegakkan uluhiyah kalau kalian Allah takdirkan buta, tuli, bisu, hatinya terkunci mati. Siapa yang bisa memberikan kepada kalian pendengaran, penglihatan? Siapa yang bisa membuka kembali hati kalian telah mati? Selain Allah. Ailahum Allah yatikum bih. Apakah ada ilah selain Allah yang bisa mendatangkannya? Kalau ditanya, setiap orang dimanapun dia berada, tanya kalau Allah menakdirkan ini, apakah ada yang bisa menentangnya? Tanyakan. Tanyakan secara jujur dari hatimu, jawab. Insya Allah kalau dia masih sehat, akalnya tidak gila, pasti akan berkata, nggak akan mungkin ada yang bisa menentang Allah. Kamu tanya kaum orang sufi, il ahli kalam, kamu tanya siapapun, kamu tanya tokoh-tokoh musyrikin, eh, saya tanya sama kamu. Kalau Allah telah menentukan sesuatu, Apakah ada yang bisa menentangnya? Dia akan jawab, tidak ada. Tetapi kenapa ketika berdoa, berdoanya pada kuburan? Ketika meminta, memintanya kepada batu, kepada tempat keramat, kepada cincin, kepada keris. Kepada orang-orang mati 300 tahun yang lalu matinya. Atau lebih. Kenapa? Kenapa tidak meminta pada Allah yang kalau Allah takdirkan pasti akan terjadi dan kalau Allah tidak kehendaki pasti tidak akan terjadi. Inilah yang ada dalam Quran bahasa-bahasa yang demikian. Bukankah Allah yang menakdirkan, menentukan pada kalian, kalian bisa mendengar, bisa melihat, memiliki hati. Wa idha kanu wa idha kana tauhid rububiyah alladhi yaj'aluhu haula'i an-nadhar ومن وافقه من الصوفية هو الغاية في التوحيد داخلا في التوحيد الذي جاءت به الرسل ونزلت به الكتب فليعلم anna dalailahu muta'addidah كدلائل إثبات الصانع ودلائل صدق الرسول فإن العلم كلما كان الناس إليه أحوج كانت أدلته أظهر رحمة من الله بخلقه kata beliau kata Syekh rahimahullah kalau tauhid rububiyah kalaupun tauhid rububiyah yang dibahas oleh ahli kalam para nadhar dan yang cocok dengan mereka dari kaum sufi. Mereka jadikan goyah, mereka jadikan pembahasan utama dalam tauhid. Kalau mereka membahas tauhid pasti rububiyah. Walaupun tauhid rububiyah yang mereka bahas itu terkandung dalam tauhid yang dibawa oleh para rasul. Walaupun terkandung dalam kitab-kitab yang diturunkan kepada mereka, tapi hendaklah diketahui. Fal ya'lam anna dala'ilahu muta'addidah, tetapi hendaklah diketahui bahwa dalil-dalilnya sangat bermacam-macam beragam. Kada kadalail isbatu sani' seperti bukti-bukti penetapan adanya pencipta, bukti-bukti tentang kebenaran Rasul. Fa innal ilm kullama kana an-nas ilaihi ahwaj kana ilmu. Setiap manusia semakin butuh, pasti Allah terangkan semakin jelas. Pasti karena nas ilahi ahwaj, karena adillatuhu abhar. Kalau manusia lebih butuh, pasti akan lebih jelas Allah terangkan. Artinya akan lebih banyak porsinya. Sekarang kita lihat dalam Al-Quran. Dibahas soal rububiyah, na'am. Dibahas soal uluhiyah, na'am. Mana yang lebih abhar? Kalaupun kita katakan iya, rububiyah terkandung dalam tauhid yang dibawa oleh para rasul. Jelas itu. Dan kita akui, kita imani, kita dakwakan, kita ajarkan tauhid rububiyah, tetapi kita ajarkan secara lengkap dengan konsekuensinya. Bukankah Allah memiliki sifat rububiyah? Maka beribadahlah pada Allah. Konsekuensinya diterangkan sehingga tidak bisa dipisahkan dengan uluhiyah. Barang siapa yang memisahkannya dengan uluhiyah, bahkan tidak menyinggung uluhiyah dengan rububiyah, dan membahas rububiyah saja tidak menyinggung uluhiyah, inilah kesalahan mereka para nazar para mutasawwifah. Qanibirina'azakumullah. Qala wal Qur'an. Qad daraba Qad fihi min kulli mathal. Al-Qur'an Allah telah menentukan di dalamnya permisalan-permisalan untuk manusia. Min kulli madhal. Wa hiya al al-aqliyah al matalib diniyah Allah ajarkan pula maqaisil aqliyah Allah ajarkan di dalam Al-Quran tentang kias-kias akal. Al-mufidah yang bermanfaat lil matalibid diniyah yang bermanfaat dalam masalah-masalah agama. Lakin Al-Quran yubayin al-haq fil hukum wa dalil. Tetapi Al-Quran menerangkan yang hak. Menerangkan yang rajih. Afala yanzuruna ila al-ibli kaifa kulukat. وإلى السماء كيف رفعت وإلى الأرض كيف سطحت Kata Allah, apakah mereka tidak melihat bagaimana unta diciptakan, bagaimana langit ditinggikan, bagaimana bumi dihamparkan? Apa maknanya? Maknanya berpikirlah dengan akal kalian. Apakah ada manusia yang lemah bisa melakukan hal-hal tersebut? Menciptakan unta. Mereka sudah berupaya untuk bikin robot ini, robot itu, apakah mereka bisa menciptakan unta kemudian dia bisa hamil, bisa lahir, bisa beranak pinak? Apakah ada makhluk yang bisa melakukan hal tersebut? Apalah yang turun ilal ibili kaifa Apakah mereka tidak melihat bagaimana unta diciptakan? Dan bagaimana langit ditinggikan? Bighairi amadin tarawunaha tanpa tiang-tiang sebagaimana kalian lihat. Ailahun ma'allah. Apakah ada ilah yang bisa melakukan demikian selain Allah? Berarti di sini Allah taala mengajarkan untuk berpikir. Untuk melihat dengan kias-kias akal sebatas tauhid rububiyah yang mengantarkan pada uluhiyah. Jangan kebablasan seperti ahlul kalam. Berpikir tentang masalah-masalah rububiyah terus sampai matinya. Sholat belum. Puasa belum. Kenapa? Saya belum yakin tentang Allah. Saya masih mencari eksistensi Tuhan katanya. Kalimat saya masih mencari eksistensi Tuhan itu adalah ucapan-ucapan kosong. Ucapan dusta. Berpikir sederhana kamu akan tahu siapa penciptamu. Orang awam yang gak kuliah nggak masuk YIN, nggak masuk Stein, ngerti siapa yang menciptakan langit yang bumi dan langsung hari itu juga ketemu. Iya toh? Tanyakan sama anak kecil siapa yang menciptakan langit dan bumi. Apakah ada manusia yang bisa? Tidak ada. Allah yang bisa. Selesai. Mestinya langsung. Kalau begitu, beribadahlah pada Allah. Sami'na wa fa'ana. Bagaimana cara beribadahnya salat? Bagaimana cara salatnya? Lihat Rasul. Bagaimana cara salatnya? Kalau lihatlah Kenapa kok mereka sesat? Karena mereka dalam keadaan membahas sesuatu, kebablasan dengan akal mereka, tidak tahu untuk apa sih membahas. Kalau kita tentang inti pembahasan mereka, mereka berdalil dengan ayat ini. Kamu itu akal-akalan. Lo Allah yang nyuruh. Dalam Quran. Afala ta'qilun. Afala tubsirun. Apa maknanya? Tidakkah kalian mau berakar? Tidakkah kalian mau berpikir? Tidakkah kalian mau membahas? Disuruh unduru. Apalah yang turun? Lihatlah. Apakah tidak mau melihat? Apakah mereka tidak mau memperhatikan alam semesta? kau Khadibin azakumullah iya. Dalil-dalil itu sahih dan kita terima. Tetapi kita harus tahu kenapa Allah nyuruh kita melihat alam semesta ini agar kita kenal siapa penciptanya, agar kita mau tunduk beribadah kepada Allah. Ininya yang mereka tidak bahas. Maka ketika kita tahu ternyata alam ini sungguh sangat indahnya, sungguh sangat sempurnanya, sungguh sangat hebatnya, maka penciptanya adalah maha tinggi, maha kuasa, maha besar, maka sepantasnya lah kita beribadah hanya kepada Allah. Sepantasnya lah kita tunduk taat kepada Allah. Mengikuti halal dan haram yang Allah tentukan. Semestinya, sepantasnya. Karena Allah yang memiliki seluruh alam ini. Kalau mereka mencari katanya belum dapat, maka itu dusta. Dusta sebesar-besar kedustaan. Qala rahimahullah. Famada ba'da al-haqq illa al-dhalal. Apakah ada setelah hak kecuali kesesatan? Tidak ada setelah hak kecuali kesesatan. Wa ma kana al muqaddimati ma'lumatun darurah muttafaqan muttafaqan 'alaiha istadalla biha. Apa yang merupakan muqaddimah-muqaddimah akliyah, kaedah-kaedah dasar akal yang merupakan darurah, yang merupakan aksioma, sesuatu yang mesti begitu yang muttafaqan alaiha yang disepakati oleh semua orang yang berakal istadalla biha walam yahtaj ila istidlal alaiha maka itu tidak perlu untuk disebutkan sebagai ihtijaj alaiha wa tariqatul fasihah fil bayani an tuhdar maka cara yang fasih bayan yang fasih adalah untuk tidak membahas yang seperti itu yang sudah tentu saja begitu tawaksiyah Tentu saja. Kamu akan mengatakan, ya iyalah. Ya, tentunya jatuhnya ke bawah. Begitu. Ini azakumullah. Apakah kira-kira perlu dibahas atau tidak perlu dibahas? Yang kayak gitu. Kata Syekh, wa tariqatul fasihah. Bilbayani bayani Cara yang fasih. Pembahasan yang fasih yang bayan yang tinggi untuk tidak membahas sesuatu yang otomatis orang sudah tahu semua. Iya kan? Seperti eksistensi atau apa istilahnya? E, hakikat ada. Tidak perlu dibahas. Semua orang berakal ngerti ada itu apa maknanya. Iya kan? Tidak perlu dibahas. Sehingga Allah hanya menyatakan dengan kalimat yang simple. Tidakkah kalian melihat unta bagaimana ciptakan? Tidakkah kalian melihat bagaimana langit ditinggikan? Tidakkah kalian melihat bagaimana? Kemudian Allah katakan, apakah ada ilah selain Allah? Tidak. Otomatis semua orang yang berakal paham. Nggak perlu bertele-tele, bukankah, bukankah, bukankah. Berarti, berarti, berarti. Kalau ini adalah, kalau naik itu ke atas, kalau turun itu ke bawah. Nggak perlu. Yang namanya ada itu adalah nggak perlu dibahas masalah-masalah yang seperti itu. Maka Al-Quran ini balik. Al-Quran gambarannya sungguh sangat tinggi, sangat balik. Bahasanya juga sangat tinggi, sangat hebat apa yang diperlukan ada di dalamnya dan apa yang tidak perlu udah nggak ada di situ. Apa yang kalau diterangkan orang akan mengatakan ya iyalah memang demikian keadaannya. Ya apa perlu dibahas? Perhatikan perkara yang sifatnya darurah mutafaqun alaiha yang sudah aksioma yang semua akal sehat akan mengatakan seperti itu nggak perlulah dibahas. Wahiyah tariqatul Quran maka cara yang paling fasih itulah cara Al-Quran. Bikhilafi mayadda'ihil juhal. Tidak seperti apa yang dikatakan, yang diakui, yang dikatakan oleh mereka para orang-orang bodoh. Alladzina yadhunnuna Al Qur'an laisa fihi tariqatan burhaniyah yang berkata bahwa bahwasanya Qur'an itu kurang lengkap. Kenapa? Enggak ada pembahasan ilmu kalam di dalamnya. Enggak ada pembahasan tentang masalah, definisi itu apa La haula wa la quwata illa billah. Bikhilafi ma qad yajtabih wa yaqa fihi niza. Beda kalau pembahasan itu perkara yang berbahaya. Yang kalau orang salah paham akan sesat. Fa innahu yubayyinuhu wa yadullu alaih. Maka quran pasti menerangkannya. Pasti menerangkannya dan mengatakan ini yang hak, ini yang batil. Pasti akan menerangkan ini yang baik, ini yang jelek. Pasti akan menerangkan ini yang boleh, ini yang tidak boleh akan diterangkan. Kenapa? kalian ini harus dan orang akan tersamar kalau tidak diterangkan. Tetapi kalau perkara-perkara yang secara akal sudah disepakati, semua orang yang berakal sepakat masalah itu, untuk apa dibahas dalam Quran? Itu khonibina'azakumullah perkara yang sia-sia atau perkara yang tadi kita katakan orang akan menjawab, ya iyalah kayak gini aja dibahas. Astagfirullahaladzim akan direndahkan oleh orang lain. Kita apa ini? Ya iyalah kalau yang namanya jatuh ya ke bawah. Untuk apa dibahas? Pembahasan ilmu kalam itu dari jilid pertama, jilid kedua sampai jilid terakhir isinya semua yang seperti itu. Semua pembahasan seperti itu. Ya kamu akan berkata, ya iyalah. Ya. ya memang begitu kenyataannya. Orang yang baru cerdas, baru besar udah ngerti. Asal memais, bisa dia berbicara, paham dia. Sini kamu. Apa? di Kamu tahu, ini ada apa tidak ada? Ngerti. Sekarang ada enggak? Enggak ada. Sekarang ada. Ada. Selesai. Tapi dibahasnya dalam satu kitab. Bertele-tele berpanjang lebar. Fahada perkara-perkara yang sifatnya sia-sia. Kalamun farir. Ucapan kosong. Walamma kana الشرك في الربوبية معلوم الامتناع عند الناس كلهم باعتبار إثبات خالقين متماثلين بالصفات والأفعال وإنما ذهب بعض المشركين إلى أن ثم خالقا خلق بعض العالم كما يقولون الثانوية في الظلمة وكما يقوله القدرية في أفعال الحيوان وكما يقوله الفلاسفة الدهرية في حركة الأفلام أو حركة النفوس أو الأجسام الطبيعية فإن هؤلاء يثبتون أمورا محدثة بدون إحداث الله إياها فهم مشركون في بعض الربوبية وكثير من مشرك العرب وغيرهم قد يظن في آلهته شيئا من نفع أو ضر بدون أن يخلق الله ذلك dan ketiga kesyirikan Karena kesyirikan itu terjadi dalam uluhiyah yang paling banyak. Tetapi terjadi pula dalam rububiyah. Walaupun ma'lumul imtina' indan nasi kullihim. Walaupun ma'lumul imtina' sudah diketahui oleh seluruh manusia bahwa itu mustahil. Bi'atibari isbati khaliqain. Kalau menetapkan adanya dua Rabb dua pemilik alam, dua pencipta dalam sifat dan af'al. Ini umtanya, Memnu alim tina artinya tidak mungkin. Ada manusia yang mengakui dua pencipta, dua pemilik. Ilan la kullu ilahin bima khalaq kata Allah. Kalau begitu, masing-masing pencipta akan mengambil penciptaannya sendiri. Apa jadinya nanti? Hanya saja sebagian orang-orang musyrikin seperti jenis aliran sanawiyah, sanawiyah yang memiliki menganggap adanya dua Tuhan, Tuhan gelap, Tuhan terang. Mereka bedakan ada Tuhan yang menciptakan yang baik-baik, ada Tuhan yang menciptakan yang jelek-jelek. Kama yakuluhul qadariyah fil af'alil hayawan. Sebagaimana sebagian sempalan qadariyah yang mengatakan bahwa af'alul hayawan beda yang ciptakannya Tuhan lain kama yaqulul falasifat dahriyah sebagaimana juga yang dikatakan oleh kaum filsafat ad-dahriyah yang menyatakan la yuhlikuna illa dahr bahwa kita tidak hancur kecuali karena waktu mereka berkata pula tentang gerakan-gerakan falak gerakan-gerakan falak benda-benda langit dan seterusnya bahwa itu mengatakan memiliki takdir, memiliki pengaruh, pengaruh-pengaruh atau harakatin nufus atau gerakan-gerakan jiwa atau badan fa inna haula yuthbituna umuran muhdatsah mereka hanya menetapkan perkara-perkara muhdats Bidin mengatakan adanya perkara-perkara yang baru yang tidak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti musyrikun fi ba'dir rububiyah. Berarti syiriknya di sebagian rububiyah, bukan pada intinya rububiyah. Mereka mengatakan Allah yang menciptakan semuanya. Tapi setelah Allah ciptakan badan-badan manusia ini, badan itu bergerak sendiri, bukan ditakdirkan oleh Allah. Berarti mengakukah bahwa Allah penciptanya? mengaku. Berarti rububiyah diiman oleh mereka. Tetapi sebagian rububiyah mereka ingat. Yaitu bahwa ketika setelah diciptakan, gerakan-gerakan yang ada dalam jantung manusia berdegup, darah mengalir dan sebagainya, itu bukan Allah yang menciptakan. Kata mereka, Maha suci Allah dari apa yang mereka katakan. Kata mereka, seperti pembuat jam. Setelah diciptakan jamnya, kemudian jam itu bergerak sendiri. Tik tak tik tak tik tak bukan bukan digerakkan oleh orang yang bikinnya. Orang bikin juga berlepas diri. Mereka kaum Zanawiyah, kaum Dahriyah menyatakan demikian. Bahwa Allah menciptakan, kemudian jalan sendiri mereka. Bukan dengan takdir dari Allah Subhanahu wa taala seperti Qadariyah. Qadariyah berarti mereka musyrikun firububiyah atau fi ba'dir rububiyah? Fi ba'di rububiyah. Bukan pada rububiyah secara keseluruhan, tapi pada sebagian rububiyah, rububiyah sebagaimana dikatakan oleh kebanyakan musyrikin Arab dan lain-lainnya. Qad yadhunnu fi alihatihi. Bahwa musyrikin jahiliyah kadang menganggap bahwa berhalanya punya pengaruh. Rububiyah apa uliyah berarti? Rububiyah. Kadang-kadang berhalanya kata mereka bisa mempengaruhi kejadian-kejadian. Itu rububiyah. Bahwa yang menciptakan adalah Allah, yang menakdirkan adalah Allah, bukan berhala-berhala tadi. Kadang mereka qad yazunnu fi alihatihim syai'an min naf'in aw Kadang mereka meyakini bahwa benda-benda tadi memiliki manfaat atau madarat tanpa diciptakan oleh Allah SWT. Tapi sebagian besar mereka, ya Allah lah yang menakdirkan hanya saja Berhala ini yang meminta dan mendorong, memohon agar Allah menakdirkan yang baik-baik tadi katanya. Akhirnya mereka meminta pada berhala tadi, wahai berhala sampaikan pada Allah agar menakdirkan yang baik-baik. Berarti demikianlah keadaan mereka manusia. Kalau secara umum secara keseluruhan hampir tidak ada karena mustahil secara akal adanya dua pencipta, adanya dua pemilik di alam semesta ini. Sehingga hampir dikatakan tidak ada mereka yang berbuat syirik pada rububiyah. Adapun mereka-mereka yang berbuat syirik dalam masalah ini, ternyata mereka berbuat kesyirikan fi ba'dir rububiyah, pada sebagian rububiyah, bukan pada intinya rububiyah, tapi tetap musyriki.